Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, hafizallahu taala wa ra'ah. Yang mana pembahasan kita terakhir adalah seputar apa kemarin? Seputar na'am barakallahu fikum ungkapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimatullah alaihi bahwasanya kita semuanya beriman terhadap dalil-dalil yang berkaitan masalah apa? Asma wa sifat dan juga yang lainnya. Terutama masalah asma wa sifat. Baik. Karena asma wa sifat banyak sekali orang-orang yang menyimpang. Menyimpang dan mereka apa? Mentahrif. Mentahrif maksudnya bagaimana? Mengubah makna dari lohir lafadznya dengan makna yang tidak sesuai apa? hakikatnya. Allahul musta'an seperti itu. Naam. Seperti kemarin apa kata beliau, kita wajib mengimani bahwasanya Allah taala itu akan bisa dilihat nanti di hari kiamat. Paham ya? Dan juga di surga tentunya. Dengan mata kepala. Bukan semata-mata bayangan bukan, benar-benar bisa dilihat. Adapun di dunia, manusia belum diberikan kemampuan. Oleh karena itu ketika Nah barakallahu fikum hafizakumullah Nabi Musa alaihissalam Nabi Musa itu ya yang meminta agar diperlihatkan Nabi Musa kan tapi ya enam meminta agar diperlihatkan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Suruh melihat ke arah gunung. Kalau gunung itu tetap dalam keadaan posisinya, niscaya kamu akan bisa melihatku. Tapi ternyata tidak. Baru menampakkan cahayanya hancur gunungnya, beliau pun apa? jatuh tersungkur pingsan. Karena belum diberikan kemampuan gitu loh. Tapi nanti kalau di akhirat, nah barakallahu fikum, di hari kiamat bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya masing-masing. Paham ya? Seperti itu. Sebagaimana hadis yang kemarin kita lewati, ya kan? Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan bisa melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Paham ya? Apa kaidahnya? Apa kaidahnya? Nah, masalah melihat ini apakah Allah taala seperti bulan atau bagaimana? Eh? Yang dimaksud seperti melihat bulan ini, tata caranya. Caranya itu seperti melihat bulan ini, enggak desa desaan enggak antrian, enggak bingung. Paham ya? Enggak ada penghalang gitu loh. Paham ya? Nah, kan dipermisalkan dalam hadis yang sebelumnya bahwasanya seperti apa? Ketika melihat matahari di bawahnya enggak ada awan, enggak mendung. Nampak apa enggak? Nampak. Seperti bulan purnama. Nampak apa enggak kita lihat? Nampak, enggak perlu desa desaan enggak perlu antri. Nah, nah barakallahu seperti itu. Kita lihat berikutnya. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaih wa nusaddiq biha la kaif wa la makna. Ini perlu diperhatikan Bapak ini biar enggak gagal paham karena para ulama sebagian mengkritik ucapan ini. Dan kita membenarkan dalil-dalil nas-nas Al-Qur'an sunnah mengenai asma wa sifat la kaif tanpa membagaimanakan. Wala maknan tanpa na barakallahu fikum memaknakan. Nah ini ini nanti Syekh Shalal Fauzan membawa makna yang positif. Wa illa sebagian para ulama mengkritik, ini termasuk salah satu kekeliruan Ibnu Qudamah rahmatullah. Kenapa? Masa enggak ada maknanya? Kata mereka seperti itu. Karena kalau enggak ada maknanya, maknanya apa? Wallahu a'lam. Kembali kepada kelompok sesat yaitu kelompok apa namanya? Yang menyerahkan urusan makna kepada Allah taala, kelompok apa? Eh? Kelompok apa namanya? Eh, Ayo antum, kelompok apa namanya? Kelompok apa namanya antum? Sabariyah. Hah, apa? Sabariyah, bukan. Hah? Jabriyah. Jabriyah, lain lagi. Kelompok apa antum? Al-Mufawwidah. Mufawwidah. Ingat ingat. Mufawwidah itu mereka kalau tanya maknanya apa? Wallahu alam. Ahlus sunnah tidak demikian. Ahlus sunnah kaifiyahnya. Jadi yang pertama sudah benar. Eh, kita benarkan, kita meyakini nama-nama dan sifat-sifat tersebut yang ada dalam dalil la kaif, tanpa membagaimanakan, tanpa mengkaifiahkan bagaimana sih? Paham ya? Kalau itu jawabannya wallah alam. Allah Taala turun ke langit dunia seperti malam terakhir. Bagaimana turunnya? Bagaimana turunnya Iqbal? Wallahu a'lam. Jawabannya itu adalah sudah. Maknanya apa? Baru dijelaskan maknanya. Maknanya turun yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya harus karena kalau kita meniadakan makna berarti kita menganggap dalil itu kosong dari makna. Akhirnya apa? Kita menuduh Rasulullah enggak menjelaskan maknanya. Allahul musta'an. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah, la kaif la nabhas an kaifiyatiha. Kita enggak perlu mencari-cari tentang apa? bagaimananya. Fayuqal maka dikatakan, perhatikan situ ya syarahnya ya, karena penting sekali ini, biar enggak gagal paham. Ahlus sunnah berbeda dengan Mufawidah. Fayuqal zinu ila sama'id dunya kaifa zil? Eh, seperti dikatakan Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Bagaimana turunnya? Nah ini. Al-kaifiyatu la ya'lamuha illallah. Bagaimana turunnya? Itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya beliau pernah suatu ketika mengkaifiahkan turunnya bagaikan orang turun dari apa? Mimbar itu adalah apa? Itu adalah riwayat yang tidak benar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, riwayat yang tidak sahihah. Tapi bagaimana? Karena beliau adalah imam Ahlussunnah dan kalam beliau banyak sekali di antara dalam kitab Aqidah Wasithiyah. Paham ya? Dan juga yang lainnya. Intinya apa? Nah, barakallahu fikum, tidak benar kalau beliau mengkaifiahkan kemudian menggambarkan seperti turunnya orang dari mimbar. Faham maksudnya ya? Nah, disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid Allah. Nah, barakallahu fikum ketika beliau mensyarah kitab apa itu? Al-Lamiyah. karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disebutkan di akhir-akhir pembahasan itu kisahnya Ibnu Battuta. Eh, Ibnu Battuta, nah barakallahu fikum menukilkan bahwa Syekhul Islam Nah, mengkaifiahkan bagaimana turunnya Allah Taala ke langit dunia seperti turunnya seorang dari mimbar. Dibantah di situ bahasanya kisahnya enggak benar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena ketika kejadian tersebut, nah kalau laksananya benar, itu posisinya lain gitu loh. Eh, Syekhul Islam berada di penjara, kemudian ketika Ibnu Battutah datang di tempat tersebut, itu posisinya Syekhul Islam enggak ada. Jadi riwayatnya enggak sahih ya, riwayat tidak sahih. Naam. Kita lihat lagi. Disebutkan di sini barakallahu fikum, bahwa yang kama syaa subhanahu taala. Maka Allah Ta'ala turun sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki. Turun sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki li'annahu la ya'lam li'annahu la yu'lam 'azamatuhu subhanahu wa qudratuhu illa la ya'lam 'azamatuhu wa subhanahu wa illa Allah jalla wa ala dikarenakan enggak ada yang tahu keagungannya dan tidak ada yang tahu kemampuan Allah taala kecuali Allah taala sendiri bayangkan fa nahnu la nabhas an kayfiyati nuzuli maka kita tidak mencari-cari tentang bagaimana turunnya yang perlu yang wajib itu ngapain yang wajib mengimani Allah turun ke langit dunia. Kapan itu turunnya ke langit dunia? Sepertiga malam terakhir. Setiap harinya Nam barakallahu fikum sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Bagaimana turunnya? Hasan wallahu a'lam. Makna turun itu apa, Abdurrahman? Turunnya hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Maknanya harus disebutkan itu. Naam. Kita lihat lagi. Hal yakhlu minhu ash aw la yakhlu ini penting sekali karena orang banyak ahli bid'ah wad yang mereka itu meremehkan itu loh. Anak pernah diperdengarkan salah satu kiai itu sangat-sangat berani sekali dia mengatakan Allah taala kalau di atas arsy itu berarti salah alamat, alamat palsu katanya. Allah musta'an. Lancang sekali ya. Padahal Allah taala menjelaskan langsung Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah taala yang menjelaskan itu loh. Orang ini malah merotes. Eh, berarti Allah Taala berada di suatu tempat. Nah, berarti kan ada rincian lagi. Tempat apa yang termasuk itu loh? Tempat kalau Allah Taala berada di suatu tempat yang tempat itu meliputi Allah Taala, itu ucapan yang batil. Paham ya? Tempat kalau Allah Taala meliputi segala sesuatu, na'am. Paham ya? Seperti jihad. Jihad itu sisi. Allah Taala berada enggak di suatu tempat, di suatu sisi? Kita katakan yang antum maksud dengan tempat apa dulu? Kalau tempat yang itu maksud adalah Allah Ta'ala berada di dalam tempat, diliputi oleh tempat, kita katakan itu madhab yang batil. Pendapat yang batil. Tapi kalau tempat yang dimaksud adalah Allah Ta'ala berada di suatu tempat yang Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, itu benar. Rinciannya gitu. Karena lafaznya masih mujmal, masih global. Harus dirinci lagi. Karena Allah bidak wa dalal, na'am barakallahu fikum meyakini seperti itu. Allah musta'an. Kita lihat ini. Apakah arsnya kosong atau enggak kosong? Nah ini. Wahal-wahal, wahal-wahal, apakah-apakah itu? Banyak bertanya. Jadi nggak usah banyak bertanya sudah. Kalau Allah Taala sudah menyatakan, Rasulullah sudah menjelaskan dalam hadis, Allah Taala turun ke langit dunia, yang zilu Rabbuna tabaraka wa taala kullalailah hina yabqa sulusul lail akhir ila sama'id dunia. Selesai. Allah Taala turun ke langit dunia setiap malamnya seperti malam terakhir. Enggak usah nanya-nanya lah kalau turun bagaimana arsnya nanti kosong? Terus bagaimana nanti Saudi sama Indonesia lain? Jaraknya 4 jam. Ini naik turun, naik turun. Itu pemikiran yang batil. Pemikiran yang munculnya biasa dari orang-orang falasifa, ahlu filsafat yang membuat orang itu stres, bingung. Yang wajib bagi kita itu bukan mencari kaifiahnya, tapi mengimani. Eh, mengimani sifat tersebut. Allah tak turun, turun. Maknanya apa? Turunnya hakiki yang sesuai dengan keagungan Allah taala bagaimananya wallahu a'lam. Oleh karena itu nanti sebutkan kalam Imam Malik sebagai kunci patokan kalau orang banyak bertanya masalah itu wasu'alu anhu bid'atun. Pertanyaanmu tentang kaifiah itu perkara bid'ah, pertanyaan bid'ah seperti itu. Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Kata beliau, "Wahal wahal." Enggak usah banyak bertanya, bagaimana bagaimana? Apakah apakah? Wa kaifa yang ila dunya? Bagaimana Allah turun ke langit dunia? Wa sulusul lail yakhtalif bi ikhtilafil aqalim. Sedangkan seperti malam terakhir beda-beda. Saudi Indonesia kan beda. Jaraknya kan kurang lebihnya 4 jam, ya enggak? Kita lebih duluan kan 4 jam. Nah, berarti bagaimana nanti? Naik turun naik turun. Paham belum? Menurut versi ucapan mereka seperti itu. Itulah. Nah, barakallahu fikum jeleknya pemikiran ahli bidah wad Manilladzi khalaqal aqlim? Sekarang kita katakan, siapa yang menciptakan iklim ini? Siapa yang menciptakan siang dan malam? Wa manilladzi khalaqal lail wan nahar? Siapakah yang menciptakan siang dan malam? Huwallahu jalla wa ala. Allah taala fahuwal qadir subhanahu wa taala an yanzil kaifa yasha. Masyaallah. Bantahan yang sangat bagus sekali. Maka kalau sudah tahu seperti itu, berarti Allah lah yang mampu, zat yang maha mampu untuk turun bagaimanapun Allah telah kehendaki, terserah. Enggak usah banyak bicara. Paham ya? Naam. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya enggak? Nah, itu kan? Jadi enggak perlu ditanya kenapa berbuat, bagaimana kalian atau mereka aja yang ditanya nanti. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat sini. Wa in kanat takhtaliful aqalim fi thulutsil lail walaupun sepertiga malam itu berbeda-beda. Saudi, Indonesia, tempat yang lain bisa beda. Hadza binisbatil lana. Ini mungkin dinisbahkan kita gitu loh. Kita kan tahunya tuh malam siang aja tahunya. Yang bikin malam siang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang turun siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lebih tahu dan mampu gitu loh. Adapun kita nggak mampu untuk mencerna sesuatu yang memang nggak dikabarkan. Dan dari sini Hada binisbatilana lana amma binisbati azza wa jal. Ini kalau dinisbahkan kepada kita, memang iklimnya beda-beda. Sepertiga malam terakhir beda-beda. Ini kalau kita. Adapun dinisbahkan kepada Allah Taala, Fahuwa qadirun ala kulli syaih. Maka Allah Taala mampu terhadap segala sesuatu. Fala tadkhul fi kaifiyati nuzuli. Maka jangan sekali-kali ikut campur masuk dalam masalah kaifiyah turunnya. Bagaimana turunnya kalau usah ikut campur. Paham ya? Yakini saja Allah Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Jaminannya, tiga jaminannya sangat luar biasa. Apa yang pertama jaminannya Iqbal? Yang berdoa di sepertiga malam terakhir tersebut, Allah Ta'ala kan turun ke langit dunia, memberikan jaminan, tiga jaminan. Apa diantaranya? Apa? Nah, barang siapa yang minta, diberi. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Satu. Yang kedua apa? Ifa yang berdoa dikabulkan. Manjat oni fa Siapa yang mau berdoa aku kabulkan. Yang ketiga apa? Al akh Hamdalah apa? Naam ahsanta barakallahu fikum. Barang siapa yang minta ampun diampuni. Man yastaghfiruni fa Siapa yang mau minta ampun aku ampuni? Tiga jaminan bayangkan. Jangan malas-malasan salat malam qiyamul mulai, sholat berdoa. Kalaupun enggak mampu banyak, tiga rakaat, dua rakaat salam tutup dengan satu witir, satu rakaat witir. Paham ya? Berdoa ya Allah, Allah merzukni misalkan. Berdoa seperti itu na'am barakallahu fiik Kabulkan. Kalau enggak percaya buktikan. Dikabulkan insyaallah. Tapi ingat, jangan terburu-buru. Kalau orang berdoa itu sabar. Karena kadang ada orang wahana berdoa berkali-kali enggak dikabulkan, bagaimana ini katanya dikabulkan. Sabar. Doa itu ada tiga kemungkinan. Dikabulkan saat itu dalam waktu dekat atau dipalingkan eh, kejelekan-kejelekan eh, yang akan menimpa dirinya atau ditunda nanti kelak di hari kiamat atau di akhirat. Jadi semuanya kebaikan doa itu ya. Nah, tapi kalau terburu-buru itu malah justru apa? Justru nggak akan dikabulkan. Karena apa? Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, "Wala yazalu du'aul 'abdi yustajab, malam yastajil." Senantiasa doanya seorang hamba dikabulkan selama tidak tergesa-gesa, terburu-buru, gerusa-gerusu. Paham ya? Pengennya cepat dikabulkan. Akhirnya ada salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal itijal?" Wahai Rasulullah, apa itu terburu-buru? tergesa-gesa dalam, dalam berdoa, yaqulu ar-rajulu qad da'awtu kadza qad da'awtu qad da'awtu kadza falam ara yastajibuli. Ini makna terburu-buru. Ada orang yang mengatakan, aku sudah berdoa seperti ini, sudah berdoa seperti ini tapi kok enggak pernah melihat dikabulkannya. Nah, itu buru-buru namanya. Sabar. Walaupun sampai 20 tahun pun sabar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena apa? Di balik doa itu enggak sia-sia. Karena doa itu adalah apa? Ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Nah, berarti cukup sekian dulu ya. Yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.